Di kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pengajian kita melanjutkan ibadah talabu al-ilm yang kita lakukan di masjid ini. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat yaitu kiamat besar yang dimulai dengan adanya al-ba'ts yaitu kebangkitan di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh hamba-hambanya kepada jasadnya Dan ini terjadi ketika peniupan sangkakala yang kedua. Kemudian setelah kebangkitan kemudian hamba-hamba Allah dikumpulkan di sebuah tempat yang disebutkan dalam hadis yaitu ardun bayda tanah yang putih hamra kemerah-merahan yang luas yang tidak ada satupun bangunan dan tanda-tanda adanya bangunan atau orang yang tinggal di situ di mana tempatnya wallahu alam bisawab itu kita yakini, kita benarkan, kita imani karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Dan kita sebutkan, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya penting untuk kita senantiasa ingat dan kita jadikan sebagai prinsip di dalam mengimani, membahas, mengkaji permasalahan-permasalahan gaib untuk senantiasa kita kedepankan al-iman wa tasdiq wa al-adillah kita kedepankan iman dan pembenaran dengan dalil-dalil yang kita pegangi adalah dalil kita berpijak di atas dalil-dalil wa nusus syar'iyyah sahihah nas-nas yang jelas sah baik dari ayat al quraniyah ataukah dari ahadis nabawiyah as-sahihah. Kapan saja kita mulai mengedepankan akal dan logika kita, maka disitulah awal penyimpangan kita. Awal kita akan jatuh kepada kesesatan dan penyimpangan wal billah. Sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat diantaranya kaum Mu'tazilah yang selalu menggunakan akal mereka berpijak di atas akal dan logika mereka sehingga banyak dari syariat Islam yang mereka tolak dan mereka ingkari termasuk perkara-perkara gaib peristiwa-peristiwa dan kejadian yang benar yang Allah kabarkan yang Nabi telah beritakan dalam hadis-hadis yang sahih yang terjadi di hari kiamat dan di yaumil akhir Dan kita pun telah menjelaskan ketika di mahsyar itu terjadi sekian peristiwa. Di antaranya Allah mendekatkan matahari sejarak satu mil. Kemudian bercucuran keringat hamba-hamba Allah. Banyak dan sedikitnya keringat tersebut tergantung amaliyahnya. Kemudian di situ pula akan adanya al-haud telaga para nabi dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum mukminin akan diizinkan untuk datang ke telaga nabi dan minum darinya. Yang nabi menyatakan siapa yang minum seteguk saja dari dari telaga beliau maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan juga di mahsyar terjadi syafaat yaitu asy-syafa'atu al-uzma yang dinamakan dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra yang juga disebut dengan al-maqamul mahmud. Al-maqam al-mahmud yang ini adalah syafaat khusus milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar untuk segera diputuskan urusan dan perkara-perkara mereka. Kemudian setelah itu, setelah al hasher berlanjut kemudian Al-Hisab. Terjadi penghisaban amal. Kaum mukminin akan dihisab. Dan ada dua jenis hisab yang dialami oleh kaum mukminin. Yang pertama hisabun yasir, hisab yang mudah yang disebut juga dengan al arab yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan catatan amalnya kepadanya kemudian setelah itu berlalu begitu saja ya tidak ditanya dan seterusnya tidak ada pertanyaan tidak ada ya pengecekan dan ya e, selanjutnya tidak ada langsung berlalu dan dia selamat masuk ke dalam surga namun ada pula yang dihisap dengan hisabun dekik teliti ditanya. Di naam teliti dan seterusnya. Kemudian di antara kaum mukminin ada yang tidak mengalami proses penghisaban sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Adapun orang-orang kafir maka para ulama menjelaskan mereka tidak dihisab. Ada yang menyatakan tidak dihisab secara mutlak, ada yang menyatakan bahwasanya mereka dihisab namun hisabnya tidak sebagaimana hisabnya kaum mukminin yaitu hisabul muazanah dengan ditimbang amalan-amalan mereka akan tetapi hisab dalam bentuk dihitung jumlah kesalahan dan dosa-dosa mereka kemudian setelah itu mereka diadab ya mereka diadab nah, ini yang diterangkan oleh para ulama sehingga kita simpulkan bahwasanya yang tidak mengalami hisab itu ada dua kelompok dua golongan golongan yang pertama adalah kaum mukminin yang khullas mukminin yang sejati, mukminin yang kebaikannya itu begitu banyak dan kesalahannya itu sangat-sangat sedikit sekali. Dan mereka dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid yang memiliki kesalah kes, eh, memiliki keutamaan kebaikan yang begitu sangat banyak dan ini tidak lain dari kalangan para nabi para salihin. Mereka orang-orang yang memiliki kebaikan yang begitu banyak. Dan kelompok yang kedua yaitu dari kufar. Orang-orang kafir yang juga tidak mengalami penghisaban dengan penghisaban al muazanah ditimbang antara uh, kebaikan dengan kejelekannya barakallahu fikum Terkait dengan al-hisab disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat umat Nabi Muhammad, yakni kita. Ya. Umat Muhammad, kaum muslimin. Mereka yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Kemudian setelah penghisaban Berikutnya adalah al-mizan. Al-mizan yang juga merupakan bagian dari penghisaban, yaitu Allah menghisab, menghitung amalan-amalan hambanya yang kemudian ditimbang amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan tersebut ditimbang, diletakkan pada timbangan yang telah disiapkan di yaumil akhir. Para ulama menyebutkan dan mereka berbeda pendapat terkait dengan berapa jumlah timbangan apakah satu saja ataukah banyak sesuai dengan jumlah amalan sebagian menyatakan satu sebagian menyatakan banyak al-muhim yang terpenting bagi kita kita meyakini dan mengimani bahwasanya di sana ada penimbangan amal dan di sana ada alat timbangan tersebut ya alat timbangan tersebut yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahihah bahwasanya timbangan itu memiliki kifatan memiliki dua anak timbangan ya dua anak timbangan yang satu untuk meletakkan amalan-amalan kebaikan dan yang lainnya untuk meletakkan amalan-amalan kejelekan dan ini diyakini dan ditetapkan oleh kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'anil Karim dan juga dari sunnah nabawiyah as-sahihah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyatakan wa nadha'ul mawazin bil qist liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin dan kami meletakkan timbangan-timbangan amal dengan keadilan di hari kiamat maka di saat itu di hari itu hari penimbangan amal la tuzlamu nafsun syai'a tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi artinya semuanya akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Allah akan menampakkan keadilan Allah yang sempurna di hari itu. Dan semua makhluk hamba Allah akan melihat dan mengakui keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebiji sawi sebuah amalan yang dilakukan oleh hamba pasti kami akan datangkan dan kami akan balas amalan tersebut. Wa kafa bina hasibin dan cukup kami yang akan menghisapnya. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah sehingga ahlu sunnati wal jamaah ala ru'usihim ahlu sunnati wal jamaah dengan pelopor utama mereka yaitu para sahabat. Para sahabat itu ahlu sunnah. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah dan mereka pelopor utama mereka yang berada di derajat yang paling tinggi dari ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tidak disebut, tidak diamakan sebagai ahlu sunnah, tapi mereka lah ahlu sunnah. Karena mereka senantiasa berpegang dengan sunnah kuat di dalam bertamasuk dengan sunnah, kuat di dalam mengamalkan sunnah, bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan sunnah, membela sunnah. Para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya dari para a'immatil huda mereka menetapkan al-mizan bahwasanya al-mizan di sini adalah mizanun haqiqiyun. Mizan yang hakiki. Artinya bukan majaz. Mizan yang sebenar-benarnya. Ada alat penimbangan amal dan ditimbang amalan-amalan hamba di hari itu, di hari kiamat, hari penghisaban amal. Tidak sebagaimana difahami oleh kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan setipe dengan kaum Mu'tazilah yang tentunya di zaman ini juga banyak kita dapati orang-orang yang seperti ini ya yang mengingkari permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar dalam permasalahan agama prinsip-prinsip yang sangat penting yang sangat pokok dalam prinsip-prinsip Islam termasuk al-iman yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada apa yang terjadi dalam kubur, beriman terhadap peristiwa dan kejadian di hari kiamat, di yaumil akhir. Tidak sedikit dari umat ini yang mengingkarinya dengan berbagai alasan, dalih, dengan rakyu dan logika mereka. Maka hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin sejak generasi sahabat hingga hari ini menetapkan adanya mizan haqiqiyun lahu kiffatan memiliki dua anak timbangan Allah akan menimbang amalan-amalan hamba di hari itu dan akan menunjukkan keadilannya kepada hamba-hambanya. Sementara al mutazila mentakwil mizan dengan menyatakan keadilan. Mereka menyatakan tidak ada ya mizan tidak ada penimbangan amal atau alat untuk menimbang amal di hari kiamat di yaumil akhir yang ada adalah keadilan sehingga mereka menyatakan al mizan yang dimaksud di sini adalah keadilan Allah akan menampakkan keadilan maka kita katakan ini adalah sebuah tahrif yang batil ini adalah penyelewengan makna dari nas yang jelas yang gamblang yang menunjukkan bahwasanya adanya al-mizan di hari kiamat yaumil akhir. Sehingga pendapat mereka ini pendapat yang sangat batil. Pendapat yang sangat-sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Sehingga pendapat yang tertolak karena bertentangan secara jelas bertentangan 180 derajat dengan nusus syariah, yukhalif nusus syariah menyelisihi nas syar'i yang menjelaskan dan menetapkan adanya al-mizan yang kedua yang menunjukkan kebatilan takwil mereka ini atau tahrif mereka al-mu'tazilah dan yang sejalan setipe dengan mereka seprinsip dengan mereka yaitu pendapat mereka menyelisihi tafsir dari salaf tafsir generasi pendahulu kita generasi teladan yang baik yang kita contohi teladan umat ini yaitu para sahabat tabi'in atba'i tabi'in yang mana mereka menafsirkan al-mizan dengan mizan tidak ada satu riwayat pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, merinci dan menjabarkan makna mizan dengan keadilan. Tidak ada pula dari asar, akwal, pernyataan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, juga dari para a'immati tabi'in, wa atba'i tabi'in, tidak ada. Dari salafun salih. Sehingga ketika sebuah pendapat sebuah pemikiran, sebuah keyakinan yang bertentangan dengan pendapat dan keyakinan as-salaf generasi terdahulu dari generasi sahabat, tabi'in wa tabi'in, maka sudah dipastikan pendapat ini pendapat yang sangat batil dan salah. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan tentang kebatilan takwil mereka terhadap al-mizan dengan keadilan yaitu dari sisi konteks dalil, konteks ayat ataukah hadis. Ketika ditafsirkan mizan dengan al-adl maka al-kalam ghair mustaqim. Ya. Al-jumlah ghair mustaqimah. Kalimat itu tidak bisa lurus, tidak benar maknanya. Ya ayat yang tadi kita baca wa nada'ul al mawazina bil qista kalau ditafsirkan mawazin dengan keadilan maka tidak tepat kami meletakkan keadilan-keadilan bil qist qistu juga bermakna keadilan menetapkan keadilan-keadilan dengan keadilan di mana maknanya Nabi SAW juga menyatakan dalam hadisnya kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dua kalimat yang ringan di lisan untuk diucapkan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman dan sangat berat di timbangan ya di mizan kalau ditafsirkan dimaknakan sangat berat pada keadilan tidak benar ya tidak bisa difahami dengan benar ya kalimat ini. Sehingga dari sisi makna ayat atau hadis tidak benar ketika ditafsirkan dengan al-adal. Maka oleh karena itu ahlu sunnati wal jamaah kaum muslimin umat Muhammad yang meniti jejak salaf generasi sahabat tabi'in wa atba'i tabi'in menetapkan al-mizan menetapkan makna al-mizan sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahir. Dan ini juga adalah salah satu prinsip kaidah dasar yang dipegangi oleh ahlu sunnati wal jamaah. Itu orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah. Yang meniti jejak Nabi, para sahabat, dan para imati al-huda. Di antara prinsip mereka yaitu memahami dan menetapkan makna nas-nas syariah baik ayat atau hadis ala zahiriha secara zahirnya secara zahirnya tidak ditakwil tidak dimaknakan dengan makna yang lain kecuali ada dalil pendukung kecuali ada dalil pendukung yang menunjukkan makna tersebut kalau tidak ada maka kita berjalan di atas zahir. Kita berjalan di atas zahir. Ketika Allah menyebutkan mizan, ya kita katakan mizan. Nabi juga menyebutkan demikian, juga kita tetapkan. Dan seterusnya. Termasuk di dalam bab sifatillahi jalla fi'ulah. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnati wal jamaah senantiasa berjalan di atas az-zawahir Kemudian berikutnya setelah al-mizan yaitu nasyru ad-dawawin disebutkan oleh para ulama nasyru ad-dawawin yaitu pembagian buku catatan amal pembagian buku catatan amal setelah kita ketahui bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak membiarkan amalan-amalan hamba sia-sia begitu saja. Tidak tercatat, tidak dijaga dan dicatat. Allah tidak membiarkan. Setiap amalan hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menugaskan malaikah pencatat-pencatat amalan tersebut. Maka semua amalan itu dicatat dengan rapi. Dicatat semuanya yang mana hamba-hamba telah lupa akan amalan-amalan mereka namun hal itu tidak ya, akan hilang begitu saja akan ditampakkan nanti diingatkan nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma hasiba. Dan setiap insan, setiap hamba kami akan Naam tetapkan bagi dia kami akan tekankan dan berikan kepada dia ta'irahu fi unukih Akan berikan kepada dia kitab yang dikalungkan pada lehernya. Kami akan berikan catatan-catatan amalnya kepadanya. Yang di antara hamba ada yang mengambil catatan itu dari tangan kanannya dan ada ya, dari arah kanan dan ada yang mengambil dari arah kiri dengan diambil dari arah belakang. Jadi dari arah kiri dan belakang. Artinya dia mengambil buku catatan itu dari arah kiri akan tetapi dari balik punggungnya. Sementara ashabul yamin orang-orang yang selamat akan mengambil buku catatan amalnya dari arah kanan dengan baik, dengan penuh penghormatan, dihargai, diberikan bukunya dengan baik, sehingga dia ketika mendapatkan buku itu dia bergembira, dia bangga, naam dan dia menyatakan bacalah buku catatan ini, ikra kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan Catatan-catatan itu pada masing-masing hamba dan dikalungkan dikalungkan pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan buku catatan itu kami keluarkan dalam keadaan maftuha, mansyura yang terbuka akan diperlihatkan kepada masing-masing pemiliknya. Ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan ketika buku catatan amal itu ditampakkan demikian. Berbeda ketika seorang dihisap dengan hisap yang mudah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan hamba tersebut, Allah panggil dia, Allah bersendirian dengannya, Allah menutup diri ya berdua ya dari yang lainnya. Kemudian Allah membuat hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, sehingga hamba tersebut sangatlah takut, cemas, merasa akan binasa, akan hancur dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad satartuha fid dunya wa aghfi wa, wa, wa anni aghfiru lakal yaum." Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Aku tutupi dosa itu dan di sini aku ampuni dosa ini. Maka dia pun selamat. Ini berbahagia orang yang mendapatkan hisab dengan hisab yang mudah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah ya Allah, nah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah hisab yang mudah. Tentunya kita semuanya mimbabi aula terlebih lagi untuk bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk dihisap dengan hisap yang mudah karena di hari itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Jalla wa ala kemudian dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan dari amal ketaatan dan amal kebajikan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menampakkan buku catatan amal tadi kepada masing-masing hamba, kemudian Allah menyatakan, "Iqra kitabak, baca bukumu ini kafa binafsikal yauma alaika hasiba cukup bagimu untuk menghisabi dirimu sendiri di hari ini cukup kamu lihat dan kamu menghitung demikian proses pembagian buku catatan amal dibagikan pada masing-masing hamba dibacakan dan di hari itu tidak mampu dan tidak bisa seorang hamba pun untuk mengelak mendustakan apa yang telah tertera tertulis di dalam buku catatan tersebut. Bahkan semuanya ditulis. Mali hadal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka kaget orang-orang yang di dunia senantiasa bergeliman dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, kecil, besar, siang dan malam terus melakukannya sampai-sampai dia sudah nggak mikir perbuatan tersebut sudah tidak lagi nan terlintas di pikirannya untuk dia merenung sejenak perbuatan dosa kemaksiatan yang dia lakukan namun itu semuanya tercatat sehingga ketika di hari kiamat kaget kitab apa ini buku apa ini tidak ada yang kecil urusan perkara yang kecil dari dosa-dosa ataupun amal kebaikan semuanya tercatat dengan rapi yang kecil maupun yang besar yang ringan maupun yang naam berat semuanya dicatat maka oleh karena itu para ulama menjelaskan menasihati kita semuanya untuk tidak meremehkan dosa-dosa walaupun dosa itu kecil kata mereka la tanzur ila sughri al ma'asi atau al ma'siyah Walakin undur ila man asait. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, kecilnya kemaksiatan, kezaliman. Mungkin hanya dengan satu ucapan kalimat. Mengejek, merendahkan, ya atau menggibah saudaranya. Ringan. Yang keluar dari lisan ini tanpa dia pikirkan, tanpa dia sadari ringan, tapi itu semuanya tercatat. Jangan kamu sekali-kali meremehkan dosa, melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kamu maksiati Allah Jalla wa'ala. Yang maha dahsyat adabnya. Allah Jalla wa'ala yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras siksa dan adabnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengadab maka tidak ada lagi yang bisa menahan dan menghadang datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mawida." Itulah penduduk-penduduk negeri yang kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka tatkala mereka berbuat zalim Kemudian Allah menyatakan, "Waja'alna limahlikihim mau'ida." Kami jadikan waktu penghancuran mereka itu sudah ditetapkan waktu. Penghancuran mereka kami telah menetapkan waktunya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harinya, jamnya, ya. Allah sudah tetapkan. Sudah ada ketetapan dari Allah. Ketika adab itu datang di hari tersebut, di jam tersebut, tidak ada yang bisa menolak dengan alat secanggih apapun, dengan kekuatan sehebat apapun, dengan senjata seampuh apapun tidak akan bisa menolak dan menghadang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala. Maka hendaknya kita ingat Jangan sekali-kali meremehkan sebuah dosa. Ketika kita terjatuh pada sebuah dosa, kita ingat segera-segera bertobat kepada Allah, beristighfar setelah itu. Ketika kita sadar, wah ini tadi saya jatuh kepada ya ghibah, saya telah menceritakan, membicarakan aib saudara saya. Maka segera bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena istighfar itu yang akan bisa menahan turunnya azab Allah Jalla wa Hanya dengan istighfar ya, azab itu akan tertahan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu dalam peristiwa dan kejadian para nabi ketika Allah ingin mengadab kaumnya, Allah perintahkan nabi-nabi tersebut untuk keluar dari kampung tersebut. Allah perintahkan Nuh untuk pergi, Allah perintahkan Lut untuk keluar dari kampungnya. Baru setelah itu Allah azab negeri tersebut. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu kampung negeri ketika engkau masih ada di situ wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih beristighfar kepada Allah Jalla wa Maka istighfar ini merupakan salah satu ya sebab yang Allah sebutkan sendiri. Nah, Allah Jelaskan Allah perintah, Allah kabarkan kepada kita. Dengan istighfar itu Allah akan menahan azabnya untuk turun kepada hamba-hambanya. Kemudian di sisi lain kita pun janganlah meremehkan sebuah kebaikan. Jangan meremehkan dosa yang kecil dan juga jangan meremehkan sebuah kebaikan, amal soleh, ketaatan, walaupun kecil, walaupun hanya dengan sekedar memberikan salam, dengan senyum walaupun hanya dengan bersedekah ya dengan memberikan sayur atau kuah sedikit kepada ya seorang uh, talib ilm atau kepada uh, tetangga atau kepada kerabat walaupun sedikit jangan diremehkan karena itu semuanya dinilai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah jalla fi'ula. Kemudian setelah Nashru Ad-Dawawin As-Sahaiful Amal Pembagian buku catatan amal Setelah itu Manusia Akan menyeberangi As-Sirat Setelah itu akan menyeberangi As-Sirat sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya sirat itu adalah jisrun jembatan yang diletakkan di dua tepi jahanam menuju ke surga. Ya. Jembatan thumma yudrabu jisrun wa tahillu syafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diletakkan jisr jembatan yaitu di antara dua tepi jahanam dan setelah itu terjadinya syafaat. Dan di sini yang akan menyeberangi jembatan adalah kaum mukminin, baik yang sempurna imannya ataukah yang kurang imannya, semuanya akan menyeberangi as-sirat. Dan kaum muslimin atau kaum mukminin yang menyeberangi sirat terbagi menjadi tiga golongan, ada yang menyeberangi dan selamat, dan ada yang uh, menyeberangi, ya, kemudian gagal, dan ada yang menyeberangi setelah uh, selamat dan uh, setelah dia menyeberangi selamat setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selamat tanpa diuji, ya, dan ada yang selamat setelah diuji yaitu di dikait dengan pengait-pengait yang ada di jembatan tersebut yang disebut dengan kalalib wa khatatif seperti dalam hadis di, di, di atas jembatan itu ada kalalib wa khatatif yang mengait ya pengait-pengait yang ada di jembatan dan di situ ada yang kemudian dikait oleh khatatif tersebut tapi kemudian dia selamat dan ada yang gagal jatuh ke dalam jahanam ini tiga golongan dan yang selamat pun berbeda-beda kecepatannya untuk dia menyeberangi sampai ke al-jannah. Nah, ini uh, terkait dengan as Insya Allah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya yaitu ketika kaum muslimin masuk ke dalam al-jannah. Ya, setelah sirat akan terjadi kisah di kintarah di depan jembatan, depan di ujung jembatan yang akan masuk ke surga, ke pintu surga, maka di situ akan terjadi kisah yang khusus Baru setelah itu kaum mukminin akan masuk ke dalam surga dan tinggal di dalamnya. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala وعلى آله وصحبه أجمعين